Sampai mana terakhir? Sekarang apa sekarang? Tentang apa pembahasan sekarang? Hah? Eh, duduk sini nggak apa-apa nggak kelihatan nggak kelihatan karena mati listrik ya, duduk sini aja serius lah Apa nana main-main ayo ya, Enggak apa cuma disuruh baca aja. Ah. Hah? Enggak bisa baca. Kayak jawaban Nabi Muhammad pas dirangkul Jibril. Uh, sampai alam mana? 20, 30. Malah 17, 30. Masya Allah rajin sekali antum ini. Gimana caranya tuh? alaman? Iya iya iya. iya. alaman 30 sekarang apa dalil istiada bukan istiada itu belum oh berarti kita di situ ada di mana qauluhu wa fil hadis ini ini belum oh itu udah oke okay. berarti wa dalil istiada silakan ya dibaca dibaca oh bukan ya silakan deketan deketin wa dalilul al isti'adati qauluhu ta'ala qul a'udzu bi rabbin nas wa qul a'udzu bi rabbil falaq ya Insya Allah kita akan membahas tentang al-isti'adah, mana isti'adah, baik secara bahasa ataupun secara istilah di situ ada ya. Dan juga beliau rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menuliskan dua dalil yang berkaitan dengan al istiadah Yang pertama adalah qul huwa qul a'udzu birabbin nas dan yang kedua adalah qul a'udzu birabbil falaq. Berarti qul a'udzu qul artinya apa? Katakanlah a'udzu aku berlindung berlindung kepada Rabb Adnas dan Rabb Al-Falaq yaitu yang menciptakan, yang memelihara manusia dan yang menciptakan dan yang mengatur al-falak. Al-falak artinya adalah waktu subuh. Uh, bisa baca seterusnya tuh? Saya takut salah. Bisa takut salah. Okay. Uh, itu gundul bukan setelahnya? Okay. Yeah. Uh, bisa baca. Saya takut salah. <laughs> saya saya nggak takut tapi eh, saya pinjam bukunya saya harukatin biar antum yang baca jangan keringetan anda juga keringetan silakan antum baca tolong. Yang keras bacanya. Iya. Al isti'adah ya al intisoma al al intisom al intisomu somu al intisomu ah. wa ilja'u ila man taqdiru annahu yu'iduka Hmm. Ah, isti'adah itu adalah al-i'tisam atau apa tadi? al iltijat Al-i'tisam artinya berpegang teguh dan al iltijat artinya bernaung ya. Al-i'tisamu awil iltijau ila man yu'iduka, ila man yu'iduka. Ya kan? Terus ila man yu'iduka? Ila man ta'taqidu annahu yu'iduka. Hmm, ila man ta'taqiduhu annahu yu'iduka wa ya. Wa yurji'uka. Jadi al-isti'adzah secara umum artinya adalah berpegang teguh atau iya berpegang teguh maksudnya meminta perlindungan atau bernaung terhadap siapa yang engkau meyakini. Ya. Meyakini bahwasannya ia memberimu perlindungan antu'iduka berarti memberimu perlindungan atau yuljiuka yaitu yang memberimu naungan itu arti dari al isti'adzah baik itu yang memberi perlindungan atau yang memberi naungan kalau perlindungan itu seolah dari setiap sisi baik atas bawah kanan kiri dan seterusnya adapun kalau memberi naungan itu seolah di dari atas, serangan dari atas. Tapi bagaimanapun kedua-duanya maknanya sama. Yang terpenting adalah perlindungan dari keburukan. Nah, ini adalah bentuk dari al isti'adah Dan nanti insya Allah akan kita ketahui perbedaan antara al isti'adah dengan al-istighatsah. Ya kan? al isti'adah dengan al Kemudian ada juga al ada juga at-ta'awudz, ya. Kalau ta'awud itu berarti melafazkan lafaz yang dipercaya atau diyakini sebagai sebuah lafaz meminta perlindungan. Berta'awud berarti mengucapkan lafaz yang memaknai atau dimaksudkan dengannya meminta perlindungan itu ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu merupakan lafaz ta'awud dan juga lafaz al-isti'adzah. Nah, kemudian ada juga berikutnya. Biar saya aja yang baca. Karena kalau antum yang baca repot. Antum juga sekalian baca ya. Lihat. Wal isti'adzatu billahi ta'ala fil lati hiya allati tatadammanu kamal al-iftiqar ilaihi. Ya. Subhanahu dan beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan apa? Menunjukkan atas atau tatadumman mencakup di dalamnya kamal al-iftiqor. Al-kamal artinya kesempurnaan al-iftiqor. Al-iftiqor itu seperti ia faqr apa arti faqr? Kekurangan. Nah, iftiqor ini berarti ihtiyaj atau muhtaj, yaitu membutuhkan. Jadi jika seorang hamba memeluk agama Islam dan meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat dan Maha Melindungi, maka wajib baginya ketika mendapatkan sesuatu yang atau ketika melihat, memandang akan datangnya sesuatu yang buruk, dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-isti'adzah bentuk perlindungan itu adalah bentuk sebuah kesempurnaan permintaan dan kekurangan dan merasa kurangnya diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tisamu bihi wa i'tiqadi kifayatihi wa tamami himayatihi min kulli syarr. Berarti al-i'tisam tadi apa? Berpegang teguh ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa'tasimu artinya apa? Berpegang teguhlah kalian bihablillah dengan tali Allah semuanya. Maksudnya kalian semua wajib untuk berpegang teguh terhadap tali Allah yaitu agama Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Dan awali i'tisamu bihi wa wa'tiqadi kifayatihi yaitu i'tiqad bertekad atau berkeyakinan kifayatihi kifayah artinya kecukupan kalau misalnya ada kitab namanya kifayatul akhyar artinya adalah kecukupan bagi orang-orang terpilih itu arti dari kitab kifayatul akhyar kalau di Indonesia kan ya jadi i'tiqad kifayatihi meyakini wah, meyakini kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala Berarti wa may wa yatawakkal 'ala Allah fa huwa kan kata Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka cukup baginya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mencukupi akan mencukupi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan kepada hamba lebih dari apa yang ia harapkan. Nah, itu kita ketika kita beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya perlindungan Allah lah perlindungan terbaik yang mana tidak ada perlindungan yang lebih baik daripada perlindungannya baik itu dari godaan setan menjadi jenis jin atau setan dari jenis manusia dan isti'adah kepada Allah dari jenis setan uh, eh, dari setan jenis jin yaitu diantaranya sebelum membaca Al-Quran karena dengan beristiazah itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikuatkan dalam beribadah yaitu membaca Al-Quran ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Namun itu disyariatkan atau disunahkan dalam membaca Al-Quran. Adapun di ibadah-ibadah tertentu itu tidak dipatuk atau tidak diberi batasan. Seperti sebelum sholat, apakah kita di disunahkan untuk membaca auzubillahi minasyaitonirrajim sebelum takbir? Tidak ada, tidak ada syariatnya. Oleh karena itu, ketika menentukan sebuah syariat, sebuah istiadah untuk sebuah ritual itu memerlukan dalil yang cukup sehingga bisa melegalisir hal tersebut sebagai sesuatu yang disunahkan sebelum melakukan ritual. Namun ketika merasa was-was dan sebagainya itu memang apa namanya? Memang sebuah sunnah Ya. Karena disunahkan untuk bertawud dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutukan. Di sini menunjukkan bahwasanya godaan tersebut itu baik sudah ada ataupun belum ada. Ya, seperti ketika sebelum membaca Al-Qur'an. Godaan tersebut belum ada kan? Karena godaan dari setan dalam membaca Al-Qur'an itu ketika membaca Al-Qur'an. Berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ketika sedang membaca Al-Qur'an. Dan dalam bertawud itu diharuskan di dalamnya untuk i'tiqad kifayatihi, yaitu meyakini kecukupan pertolongan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak asal ta'awudz sebenarnya. Sebagaimana seseorang membaca Al-Qur'an, sebenarnya yang diharuskan baginya itu ta uh, dengan tartil dan juga dengan tadabbur makna. Minimal mengetahui dan mengimani apa yang ada di dalamnya. Nah, begitu juga untuk ta'awudz. Kalau seseorang misalnya berlindung kepada Allah dari godaan setan hanya sekadar lafal, yaitu sebenarnya tidak begitu mempan bagi setan yang menggodanya. Karena setan pun Allah Subhanahu wa taala berikan minimal kemampuan menelaah seperti apa manusia yang akan digodanya. Oleh karena itu godaan setan terhadap orang-orang yang soleh itu lebih deras daripada kepada orang-orang yang kufur atau orang-orang yang tidak soleh. Ya. Nah itu menunjukkan bahwasanya setan itu setidaknya ketika menggoda tahu ukuran orang yang akan digoda. Kemudian wadawam, watamam, himayatihi dan kesempurnaan himaya. Himaya artinya menjaga ya. Himaya artinya menjaga. Seperti hami al-marma artinya apa? Penjaga gawang. Ya, himaya artinya menjaga. Dan tamam artinya kelengkapan, kesempurnaan penjagaan Allah Subhanahu wa taala min kul an kulli syarr atau min kulli syarr dari setiap keburukan. Keburukan itu ada yang sifatnya maknawi, ada yang sifatnya hissi ya. Sifatnya maknawi Maknawi itu jika sesuatu tersebut tidak di tidak bisa ditangkap oleh panca indera itu maknawi. Adapun yang sifatnya hissi itu adalah keburukan hissi itu adalah keburukan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Seperti misalnya di depan ada mobil yang sedang ngebut atau di belakang ada mobil dan mobil tersebut sepertinya meneror gitu. Nah, ini adalah sesuatu keburukan atau prediksi dari keburukan yang bersifat hissi karena kita dapat merasakannya dengan dengan mata ya. Nah, juga ada keburukan yang bersifat maknawi. Nah, isti'adah itu dianjurkan ketika eh, ketika meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua keburukan itu. Nah, misalnya ketika seseorang masuk ke sebuah rumah kosong. Maka apakah disyaratkan baginya untuk bertawud atau enggak? Kenapa pada bingung? apa saya kecepatan ngomongnya? Apakah disyariatkan bagi orang yang memasuki rumah kosong untuk bertawaf kepada Allah? Hah? Ia disyariatkan dalam dalam dalam hadis yaitu bi auzubillahi auzu ta mati min syarri ma Itu sebenarnya iya di situ di hadis tersebut untuk rumah baik itu rumah yang kosong ataupun rumah yang apa? manzil kata kata Rasulullah di manzil dan manzil tersebut tidak ada kaitan sifatnya berarti umum atau bersifat mutlak untuk semua jenis manzil dan manzil itu bisa manzil manusia yang tidak ditempati atau yang ditempati ya jadi di setiap tempat terutama tempat yang asing bagi kita itu disyariatkan untuk berdakwah Kayak gitu di rumah kosong misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bukan justru permisi mohon mohon yang dan sebagainya malah justru itu akan memberikan suatu kebanggaan bagi setan-setan yang tinggal kemungkinan tinggal di dalam rumah tersebut sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir atau sebelumnya dalam ayat di sebuah ayat di surat uh, Al-Jin warna anna wa annahu kanu eh, gimana من الرجال يعوذون يعوذون birijalim من الجن فزادوهم rahaqa bahwa saya di antara manusia ya'udzuna birijalim minal mereka meminta perlindungan dengan birijal dengan kaum laki-laki minal jin dari jenis jin fazadu rahaqa maka tak bertambah bagi mereka apa rasa takut ya itu di surat al-jin gimana lengkapnya dari awalnya Ya nabi rizal min minal jin yaitu mereka e, orang-orang ini ini perkataan dari jin yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahu ya, menghikayatkan perkataan jin bahwasanya di antara manusia ada yang meminta perlindungan kepada golongan laki-laki dari kaum jin. Ini menunjukkan bahwasanya jin itu juga ada jenis laki-laki dan perempuannya. Ya, kalau misalnya kita kenalnya biasanya laki-laki itu yang kayak genderuwo gitu kan, yang perempuan itu kalau nggak kalau wewe, kalau nggak util anak, kalau nggak apa gitu kan. Tapi itu bisa pemalsuan dari mereka sebenarnya. Nah, ini menunjukkan uh, eh, bahwasanya berlindung kepada jenis jin itu berbagai bentuk macamnya dan berlindung dari jenis jin baik itu dengan cara merukyah <laughs> merukyah tapi dengan jin juga kemudian uh, ketika di suatu lembah atau di suatu tempat yang kosong yang gelap dan sebagainya permisi dan meminta jangan diganggu dan sebagainya nah, itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk meminta perlindungan dari jin sebenarnya dan justru hal-hal yang seperti itulah yang membuat mereka itu lebih takut. Meskipun kalau misalnya kita melihat acara-acara itu, itu mereka menganjurkan agar apa? Agar meminta permisi dan sebagainya. Namun justru itu memberikan kebanggaan pada setan sebenarnya. Oleh karena itu tidak memerlukan permisi. Kalau misalnya mau salam salam karena kemungkinan ada di antaranya jin dari yang muslim. Assalamualaikum. <clears throat> Tetapi lebih disyaratkan lagi bertawud A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau berta'awudz secara keumuman kalau misalnya tidak hafal dengan bahasa Indonesia. Sebagaimana dalam tafsir Mukathir ketika menafsirkan ayat di atau, atau mungkin ayat ini ya, ya ayat ini di dalam tafsir Mukathir untuk surat Al-Jin ayat ini bahwasanya di antara di suatu kaum ketika itu di antara mereka mereka itu satu kaum ada yang sedang berjalan malam hari di suatu lembah yang gelap. Ya. Kemudian pemimpin kaum tersebut ke, eh, apa, bertawud kepada jin, meminta perlindungan kepada jin. Dan diantara bentuknya seperti ya, memohon memohon perlindungan saja. Jangan ini kita terus mohon eh, yang sesepuh di sini dan yang tinggal di sini sebagainya jangan apa-apain kita. Maka justru yang terjadi apa kesurupan justru kesurupan pak. Yang terjadi justru kesurupan pak. Ya. Kenapa? Jinnya merasa lebih kuat jadinya. Sementara Rasulullah SAW dalam suatu hadis itu apa yang disyaratkan oleh oleh Islam bertawud hingga setan tersebut bisa menjadi lebih kecil daripada daripada lalat. Ketika seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu hadis yang sahih, ya kan? Dan menunjukkan setan itu kalau dicela dia makin ngamuk, makin bukan makin ngamuk, makin membesar. Makin membesar. Namun ketika setan tersebut dibentengi, kita bentengi diri kita dengan asma Allah, dengan perlindungan kepada Allah, maka justru setan tersebut makin mengecil. Begitu. Itu yang sahih. Kalau misalnya kita kita perhatikan apa-apa yang dianjurkan seperti jangan menunjuk kuburan, nanti pamali dan jangan berbuat gini di tempat ini nanti pamali dan sebab apa pamali artinya apa sih? kualat kualat nanti kualat dan sebagainya itu hanyalah mitos yang mungkin pernah terjadi di suatu waktu di zaman dahulu kemudian dijadikan sebuah etiko atau kepercayaan sehingga orang-orang sampai sekarang mungkin masih ada yang meyakini kekeramatan atau kelebihan suatu tempat tertentu sehingga mereka nggak berani berbuat seperti apa-apa dan sebagainya. Dan sebagian setan sebagaimana di surat Al-Hasyr bahwasanya setan itu nanti akan berlepas diri dari apa yang dari orang-orang yang digoda oleh dia. Ya kan? Setan akan berkata, "Aku berlepas diri, ini bari uminkum, ini akhafullah rabbal alamin." Akan berkata begitu. Hah? Sebagaimana kalau misalnya kita melihat orang-orang kesurupan, setan itu biasanya kalau diajak ngomong dia menyesali manusia. Mengapa kok manusia itu menyalahi kita terus? Apa-apa dikit-dikit kok ada orang jahat yang misalnya setan, yang misalnya setan. Tapi memang benar ya salah setan jus. Karena itu setan tapi nggak mau mengakui, nggak mau mengakui itu salah mereka, nggak mau mengakui itu salah mereka. Baik. Daripada kita membicarakan setan kita teruskan. Amal itu bil amwat atau bil ahya ghairu salih ghairu hadirin al qadirin fa syirk. Amma adapun al isti'adah meminta perlindungan kepada al-amwat, orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati di sini maksudnya adalah orang-orang yang telah meninggalkan kehidupan duniawi sehingga tidak lagi ada catatan taklif padanya. <clears throat> Jadi uh, amwat di sini maksudnya apa? Orang-orang yang mati dalam artian meninggalkan kehidupan duniawi. Nah, beristiazah meminta perlindungan kepada orang yang mati, ya itu pertama. Au bil ahya atau orang-orang yang hidup ghairu al-qadirin au ghairi ghairil qadirina atau al-hadirina ghairi ghairil hadirina al-hadirin. Hmm. Iya, ghairil hadirin yang tidak hadir. Pasti orang itu tidak hadir di sekitarnya namun dia bertawud meminta perlindungan misalnya Abdullah Ratmija siapa namanya ya Raminja atau siapapun nama antum yang penting Abdullah dan ibu antum Aisyah namanya ya bukan oke okay. Abdullah eh, misalnya Abdullah meminta pertolongan kepada ibunya sementara ibunya ada di rumah ya ngapain <laughs> ngapain itu bilang sekarang misalnya ah, mau anak pukul mama mama gitu kan padahal mamanya di rumah Enggak, ini enggak termasuk ya. Ini enggak termasuk. Ngerti ya? Misalnya seseorang saking takutnya, "Ma, ma, tolong ma," gitu kan. Tapi di sini kita tidak bisa mengatakan ini syirik begitu saja. Karena ini hanya sebuah ekspresi dan ekspresi ketakutan gitu. Tetapi jika dia meyakini di situ dia meyakini bahwasanya emaknya itu bisa berpengaruh terhadapnya, misalnya antum di rumah kosong, Kemudian ada suara kontak mama, mama gitu kan. Sementara mamanya ada di Banyuwangi misalnya. Kalau misalnya itu sekadar ref, uh, sesuatu yang reflektif dan tidak mencerminkan keyakinan, gitu, maka Allah alam ini tidak dipermasalahkan ya, karena refleks aja. Tapi kalau misalnya dengan adanya keyakinan bahwa berbicara seperti itu tuh ada nanti pengaruhnya ke depan dan pengaruhnya itu disebabkan mamanya itu, maka ini imma pertama mamai dukun, imma antum percaya yang salah. Dan dulunya salah, dulunya salah. Begitu ya. Nah, dan kadang-kadang orang umum seperti itu pengumuman orang. Kalau anak kecil kita nggak menghitungkan ya, tapi kalau orang sudah besar kemudian meminta pertolongan bahkan kepada Nabi Muhammad SAW sekali ketika di misalnya kita berperang kepada orang Eh, kepada musuh. Kemudian kita meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini salah. Pertama Nabi Muhammad sudah wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua tidak hadir ya kan? Ya sudah wafat ya tidak hadir Nah, itu dua dua kesalahan dan dua ketidakmungkinan Nabi Muhammad bisa menolong kita di kehidupan duniawi ini. Seandainya kalau misalnya seseorang meyakini bahwasanya orang-orang yang mati itu bisa membuat perlindungan bagi orang-orang yang hidup, maka apa gunanya dia mati? Hah? Berarti orang-orang yang berada di alam di alam barzakh itu lebih utama kita yakini. Sementara kita tidak memiliki pengetahuan tentang siapapun di alam barzakh. Ya kan? Misalnya kita meyakini orang di alam barzakh itu di kuburannya dia misalnya di hari ke-40 dia akan mengelilingi rumah mencari makan. Ini kan asal usul mengapa terjadinya ritual 40-an ya dan juga haulan setahunan atau seabadan. Satu satu century, satu abad. Nah, mengenang bulan-bulan satu abad. Asalnya seperti itu. Nah, dan eh, al-isti'adzah di sini juga berkaitan dengan dengan apa? Dengan ritual-ritual yang sekarang terjadi seperti tiga harian atau empat eh, empat puluh harian atau eh, tiga ratus enam puluh lima harian ya, saat satu, satu haul. Masalah satu haul itu dihitung masih atau hijri gitu kan? Kan bingung. Kalau misalnya dihitung masehi berarti berdasarkan kalender Kristen dong. Nah, gimana? Ngerti nggak? Misalnya wafat pada tahun 17 Agustus. Haulannya pada 17 Agustus. Berarti haulan versi Kristiani. Ya enggak? Coba kalau disadarin kayak gitu. Atau versi Hijri. Emang ngerti tanggal muafatnya 14 Agustus berapa Hijriah? Belum tentu orang-orang yang mengadakan haulan mengerti. Itu ketergelinciran haulan dan tidak berpikir ke sana orang-orang. Nah, karena itu kan berasal dari kepercayaan apa? Kepercayaan tradisional yang sebelum adanya Islam itu nenek moyang kita dulunya itu mempercayai bahwasanya pada malam-malam tertentu itu mayit itu keluar dari kuburnya rohnya ya maksudnya rohnya bukan jasadnya kalau jasadnya serem rohnya nah kemudian roh tersebut menjadi roh yang penasaran penasaran di sini bisa diartikan kita artikan saja penasaran mencari makan Nah kalau misalnya tidak disajikan dan tidak dipersembahkan sesuatu kepada mereka, maka mereka akan menggentayang dan juga akan mengganggu keluarga tersebut. Ini kepercayaan dahulu di malam-malam tertentu, di antaranya malam ketiga setelah kematian. Nah ketiga ini dihitung gimana? Ya dihitung setelah tiga kematian. Nah kemudian malam 40 juga ada, kemudian malam 100 dan seterusnya dan boleh diciptakan lagi yang baru misalnya 76 misalnya 234 atau sebagainya terserah silakan diperbaharui lagi kan nah jadi itu asalnya ada tradisi kekufuran nah kemudian diadopsi oleh sebagian penyebar agama Islam kan diadopsi hanya untuk takrib approaching pendekatan tadinya begitu untuk pendekatan seperti ritual ritual yang lain Tadinya untuk pendekatan dan sebagian dari mereka juga tidak setuju, sebagian setuju bahkan sebagian benar-benar bersemangat akannya. Akhirnya menjadi tradisi dan tidak ada orang yang mengkritisinya. Sampai sekarang sebagian masih dilakukan. Itu hal-hal tersebut. Ada sifatnya meminta perlindungan juga sebenarnya. Cuman tidak disadari Nah, kalau orang-orang sekarang tidak menyadarinya karena karena apa? Tidak menyadari hal seperti ini. Karena dua hal. Ima amplop, ima kotak nasi. Dua-duanya warnanya putih seperti kain kafan. Kotak nasi coba tiga harian, 40 harian dan 100 dan sebagainya itu kalau nggak ada dua salah satu di antara keduanya nggak ada, nah itu nggak bakal laku. Ini menunjukkan ketidakikhlasan kan. Itulah tidak berkahnya ritual-ritual seperti ini. Orang-orang yang datang itu sebenarnya tidak menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh pemilik rumah, sahibul bait. Nah, jadi isti'adzah dengan orang-orang yang mati dan juga dengan orang-orang yang hidup, tetapi orang-orang yang hidup itu tidak hadir di sekitar kita, seperti memanggil orang yang ada di seberang laut. Ini aneh ini, pakai telepati nggak mungkin, tapi pakai telekomsel mungkin. Al-Qadirin dan orang-orang tersebut tidak mampu. Coba antum tolong tangkal petir dong supaya bangunan ini nggak kena petir. Bisa nggak bisa? Ya kan? Nggak bisa. Tetapi kalau misalnya udah tahu nggak bisa, anda tetap mengandalkan antum. Nah ini dengan adanya keyakinan ingat adanya keyakinan bahwasanya antum bisa menangkal petir dengan kepala antum yang seperti itu, maka ini merupakan sebuah kesyirikan kan? Karena meyakini manusia di luar kadarnya, di luar kadar manusiawi. Begitu. Atau misalnya tolong tumbuhkan dong uh, tumbuhkan apa namanya? pepohonan di rumah saya dengan keyakinan bahwasanya antumlah yang menumbuhkan pepohonan itu, bukan dengan cara biji, teman. kun fayakun jadi gitu Nah, ini merupakan kesyirikan dari isti'adzah dengan adanya keyakinan bahwasanya orang tersebut memiliki kemampuan yang tidak dimiliki kemampuan manusiawi. Maka ini bisa masuk ke dalam kesyirikan, syirik akbar maksud saya. Kemudian berikutnya wadalilul isti'ad apa itu? Istighar. Wadalil al istighar. <clears throat> Ada juga istilah namanya Uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki kitab namanya Al-Istighatsah Firat Alil bakri Al-Istighatsah Firat Alil bakri itu satu jilid Kitab tersebut membantah seorang Seorang kiai pada masanya itu Bernama Al-Bakri Bedanya Al-Bakri itu mengkafirkan Ibn Taymiyah Sedangkan Ibn Taymiyah pun tidak memfasikkan Al-Bakri Melainkan membantah saja Ini kebiasaan kebiasaan Ibn Taymiyah dan kebiasaan lawan dari Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah lawannya itu biasanya mengkafirkan dia. Memfasikkan Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah sendiri tidak berani mentakin bahwasanya musuhnya ini adalah orang fasik. Tapi mengatakan bahwasanya perbuatan atau perkataan yang dikatakan oleh musuhnya ini adalah perkataan dan perbuatan fasik bahkan bisa menyebabkan kekufuran. Itu bedanya. Ya, bedanya begitu. Jadi kalau misalnya lawannya Ibnu Taimiyah itu menghakimi secara personal, kalau Ibnu Taimiyah menghakimi secara amal. Begitu. al istighosa artinya tolabul ghaus. Tolab al-ghaus. Al-ghaus itu artinya adalah pertolongan ya. Namun sifat al-ghaus dengan sifat al-aun dalam isti'anah kan ada al-isti'anah, ada al istighosa ya kan. Nanti insya Allah akan diketahui perbedaan antara al istighosa dengan al-isti'adzah. Kesemuanya itu adalah meminta pertolongan intinya ya. Isti'anah, istighosah, isti'adzah. Nah, tapi al istighosah nanti akan kita ketahui maksudnya. Namun dalilnya dulu kita cari qauluhu ta'ala id tastaghithunahu id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Id yaitu ya, karena atau ketika di sini id karena ya. Tastaghithuna kalian meminta uh, eh, ghaus. Ya di sini artikan pertolongan. Yastaghithuna rabbakum, minta pertolongan kepada Rob kalian. Fastajaba lakum atau ketika kalian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia istajaba lakum. Menjawab permintaan karya kalian. Di sini apa arti istighatsah? Al istighatsatu an tatluba al-ghautha mimman yastati'a mimman yastati'u ay yunqidhuka ay yunqidhaka ay yunqi ay yunqidhaka min dhiqin au syiddatin yaitu al-istighatsah an tatluba al-ghautha an tatluba arti apa arti talaba lubu meminta meminta al-ghautha al-ghautha artinya adalah pertolongan ha? Mimman dari siapa yastati'u dari siapa yang yastati yang mampu bisa an yunqidhaka ah, yang bisa mampu untuk anqadha yunqidhu artinya adalah menolong atau membebaskan seperti seorang yang tenggelam dalam bahasa Arab orang yang tergelam hampir terlelap itu kalau misalnya meminta pertolongan bisa aghithni aghithni bisa nih bisa berarti yunqidaka artinya menolong menyelamatkan ya min dhiqin dari dhiq dhiq itu seperti kesempitan dari kesempitan au syiddatin atau dari kekerasan Dan ini adalah makna yang sangat umum dari istighosa. Ya, dari istighosa. Ketika misalnya anak mempunyai kebutuhan yang sangat-sangat ya. Namun anda tidak mempunyai uang ya untuk memenuhi kebutuhan anda. Lalu anda meminta kepada Oka agar meminjamkan kepada anak kulus. Ini adalah bentuk istighosa namun secara bahasa. Nah, dan hal ini hakikatnya tidak menyentuh hukum syar'i dalam artian tidak ada hukum yang melarang. Jadi tidak masalah. Ini hanya bagian dari muamalah ya. Tetapi ketika misalnya beristighatsah kemudian istighatsah atau kesempitan dan kesulitan hidup tersebut itu tidak bisa di hilangkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh memintanya kepada manusia. Contohnya, istisqa. Istisqa artinya meminta hujan ya kan? Setelah sekian lama kemarau, tidak ada air tersedia, semuanya habis. Orang-orang mulai kehausan dan kematian demi kematian itu terjadi. Di sini apakah bisa kita meminta kepada pawang hujan untuk menurunkan hujan? Tidak bisa melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, permintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan itu adalah bentuk istighosah. Ya, itu adalah bentuk istighosah. Begitu. Nah, misal lain uh, misal di suatu daerah bergejolak peperangan antara pemimpin atau pemerintahan daerah itu dengan rakyatnya. Nah sekarang rakyatnya Apakah meminta bantuan Kepada Kepala e RT Tetangga sebelah Untuk apa? Untuk uh, Menghabisi peperangan ini Seketika tidak mungkin Karena dia manusia nggak mungkin menghentikan itu dengan segera yang mampu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang berdoa kepada Allah agar menghentikan peperangan ini itu adalah istighosah. Itu bedanya. Nah, sekarang kita akan mengerti perbedaan antara uh, dan al-isti'adzah. Baik. Wal farqu bainal istighotsati wal isti'adzati Pertama, ini adalah isti'adzah dulu. Taklubu minhu ay ya'simuka wa ay apa ini? Yamna'aka ay ya'simaka wa ayyamna'aka wa ay yah apa yuhsinaka yuhsinaka atau yahsunuka bisa. Nah, kalau misalnya isti'adzah itu engkau meminta darinya ay yu'simuka atau yu'simuka bisa. Yu'simuka aja. Yu'simuka artinya adalah ah bisa. Yu'simuka asma yu'simu. Yu'simuka minan nas bisa. Yu'simuka apa artinya ya, Deson tadi? Berpegang teguh kan? Kalau yosimuka itu berarti membuat kamu tetap berpegang teguh, maksudnya menetapkanmu. Nah, kemudian yang kedua wa ai yang na'aka itu gue apa? Oh, iya, wa yamnaaka waai yamnaaka na'aka. Dan menghalangimu. Yosimuka bisa artinya menjagamu juga bisa yu'asimuka artinya menjagamu yamna'uka atau di sini yamna'aka menghalangimu kemudian waai, ai yahsunuka bisa yuhsinuka bisa artinya adalah apa arti hisnul muslim yaitu benteng bagi kaum muslimin berarti yuhsinuka artinya membentengimu dan ketiga-tiganya itu artinya apa menghalangimu ya jadi al isti'adzah itu kan meminta perlindungan berarti meminta penghalangan antara engkau dan keburukan. Itu berarti bisa dikatakan keburukan tersebut belum menyentuhmu. Tetapi diperkirakan bakal menyentuhmu. Nah, ketika adanya perkiraan tersebut, maka dianjurkan untuk beristi'arah. Kemudian wal istighatsatu an tatluba minhu ay yuzila ma fiki ma fika min syiddah kalau istiada atau istiwasah, maaf, itu engkau meminta darinya agar dia menghilangkan ayuzila azala yuzilu artinya menghilangkan. Kalau misalnya keep X artinya muzil. Penghapus juga bisa diartikan muzil secara umum. Karena apa? Menghilangkan. ayuzila ma fika agar engkau agar dia menghilangkan apa yang ada padamu min syiddatin dari kesulitan, dari kekerasan. Itu uh, arti dari al-istighatsah. Nah, apa bedanya berarti? Hmm. Bedanya kalau misalnya isti'anah, eh, eh isti'adah itu keburukan tersebut belum menyentuhmu kan? Tapi kalau misalnya al-istighatsah engkau sedang berada dalam keburukan. Ya. Nah, kalau isti'adzah berarti engkau mengharapkan atau memohon keburukan tersebut Allah cabut, Allah hilangkan. Wa hadza la yakunu illa lillah dan ini tidak terjadi dan tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah taala. Adapun asalnya kalau misalnya dalam kemiskinan misalnya, kesempitan hidup, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Adapun ketika kita meminta pinjaman atau meminta bantuan kepada manusia, itu walaupun secara bahasa itu adalah bentuk istighatsah, kan? namun secara syariat itu adalah ikhtiar, bukan bentuk istighatsah. Kan? Beda ya. Jadi itu bukan termasuk istighfar yang secara syar'i melainkan ikhtiar usaha nah istighosah itu adalah salah satu bentuk doa nah doanya kita ada ikhtiarnya ada begitu maksudnya kemudian ada lagi wadalilu azabah. dalil zabah apa arti zabah menyembelih dalil zabah qauluhu ta'ala Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Kul katakanlah di sini siapa sih maksudnya Ibrahim bukan Inna salati sesungguhnya salatku. Allah panasnya <laughs> panas sekali ya sesungguhnya salatku. inna salati. ini menunjukkan salati menunjukkan bahwasanya sejak zaman Ibrahim alaihissalam sholat itu sudah disyariatkan. Ya. Tetapi Allah alam seperti apa? Uh, eh, Anda belum tahu deskripsinya bagaimana. Uh, eh, sholat sejak zaman nabi-nabi sebelumnya itu sudah disyariatkan. Adapun ada di sebuah kitab fikih Syafi'i atau beberapa kitab fikih Syafi'i di antaranya misalnya Misalnya I'anatul Talibin karya Abu Bakar Ad-Dimyati dan juga Nihayatul Muhtaj karya Syihab Ar-Ramli. Di dalam keduanya itu ada penuturan tentang lima sholat waktu. Yang pertama sholat subuh itu adalah sholatnya Nabi Fulan. Anda nggak mengingat siapa nabinya. Kemudian sholat zuhur itu adalah sholatnya Nabi Fulan. Sholat asar sholat Nabi Fulan sampai isya. Ya, sampai Isya seperti itu. Kemudian mereka rahimahumallah menisbatkan perkataan tersebut kepada Imam Ar-Rafi'i, Asy-Syafi'i. Salah satu imam madhab besar, salah satu imam besar dalam madhab Syafi'i wafat pada awal tahun 500-an. Dalam kitabnya menyatakan seperti itu. Namun ketika dicari hadisnya kita tidak pernah mendapatkan sekalipun hal seperti itu. Sehingga ini hanya perkataan manusia biasa dan tidak boleh diyakini begitu saja sampai kita meyakini validitas hadis yang benar-benar mencerminkan apa yang mereka katakan. Jadi sholat subuh milik Nabi Daud misalnya atau sholat isya milik Nabi Shu'aib dan sebagainya itu belum boleh kita yakini kebenarannya. Ya, karena belum kita temukan hadis dan itu berkaitan dengan aqidah dan juga agak sulit ya diterima ya. Sulit diterima. Ya. Baik uh, ikul inna solati tapi kita harus yakin bahwasanya solat itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Kul inna solati. Solat itu makna asalnya secara bahasa adalah doa. Kemudian secara istilah maknanya adalah al itu bi akwalin wa af'alin muftatahatun bi atau muftatihatun. Muftatihatun bi takbiri muftatimatun bi at Bahwasanya solat secara secara istilah adalah beribadah dengan apa? perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang didahulukan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau takbiratul ihram, kenapa takbiratul ihram? Takbir mengucapkan takbir Allahu Akbar kemudian ihram. Ihram di sini berarti apa? Mengharamkan. Di sini mengharamkan perbicaraan atau kata-kata selain kata-kata yang di kata-kata Al-Quran ataupun As-Sunnah yang dituturkan dalam As-Sunnah dan mengharamkan dari kelalaian takbiratul ihram. Kemudian mukhtatimatun bitaslim diakhiri dengan taslimi, pengucapan selamat. Kalau misalnya kita melihat sholat diakhiri apa assalamualaikum sambil menoleh, itu menunjukkan mendoakan keselamatan bagi orang di sampingnya dan yang sebelah kirinya juga seperti itu. Dan mungkin di sampingnya itu jin dan itu nggak masalah karena jin juga sholat kan jin yang muslim di antara mereka juga sholat berjamaah nah kul inna sholati wa nusuk di sini sebagian ulama mengatakan masuk dari nusuk di sini adalah ritual-ritual dalam ibadah haji dan sebagian ulama mengatakan nusuk di sini adalah ibadah secara keumuman bagaimanapun semuanya sesuai dengan tafsirannya masing-masing dan ijtihadnya. Salati wa nusuki ya. <clears throat> Jadi mungkin yang lebih umum bisa kita gunakan ibadah. Salati artinya salat ya. Kemudian nusuki yaitu ibadahku. Dan salat itu bisa juga dimutlakan doa karena memang asalnya adalah doa, asal dari mana salat dan ibadah itu juga bisa dimutlakan sebagai doa. Ngerti? Ibadah bisa dimutlakan sebagai doa. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah sebagiannya mereka mengatakan bahwasanya doa itu terbagi menjadi menjadi tiga. Yang pertama doa u al-ibadah, yang kedua doa al-thana, yang ketiga doa al-masalah. Yang pertama doa al-ibadah itu adalah ibadah secara keumuman Ketika antum meniatkan sebuah amalan dengan niatan ibadah, maka itu sama saja dengan doa karena niat antum. Kenapa? Dengan ada niat. Niat itu kan maknanya adalah istihdaru al-qalb ya kan? Yaitu menghadirkan kalbu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan adanya unsur doa di sana, yaitu menyeru Allah Subhanahu wa taala agar apa? menerima amalan tersebut. Itu doa ulah ibadah berarti doa secara keumuman atau ibadah secara keumuman Nah, kemudian ada juga doa at yaitu doa pujian seperti subhanallah ibrahimdi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu semua yang seperti itu, zikir-zikir semacam itu adalah bentuk doa. Nah. Kemudian ada juga yang ketiga doa ul masalah yaitu doa meminta doa meminta, memohon ketika isti'adzah, istighatsah dan juga yang lainnya itu semua adalah bentuk doa ul masalah yaitu doa ketika mendapatkan masalah demi apa? Demi terjawabkan masalah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya Mahyaya berarti hidupku. Wa mamati Ah, dan kematianku. Berarti hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala ya. kalau inna salati di sini salat artinya apa? Salat. Kemudian wa nusuki ibadah secara keumuman ya. Itu menurut sebagian ulama, tafsiran sebagian ulama, bukan semua ulama. Wa wa mahyaya dan kehidupanku. Wa mamati. <clears throat> Dan matiku. Kalau misalnya urutan di sini kita pahami dimulai dari urutan yang khusus menuju ke yang lebih umum ya kan. Pertama kan sholat, kemudian nusuk ibadah lebih umum daripada sholat, kemudian mahyaya lebih umum daripada ibadah, kehidupan seluruhnya. Wa mamati dan mamati itu juga lebih panjang daripada mahyaya di sini. Karena mamati setelahnya kan alam barzah. Di sini mamati bisa juga dimaknai sebagai kewafatan atau hilangnya kehidupan dunia. Karena ini berkaitan dengan kehidupan dunia semua ya. Solati, nusuki, apakah nanti di akhirat atau setelah wafatnya kita dari dunia ada solat dan ada nusuk tidak ada lagi udah. Karena tidak ada taklif, tidak ada pembebanan syariat selain Lillahi Rabbil Alamin Untuk Allah Subhanahu Wa Taala Rabb semesta alam La syarika La syarika tiada tiada sekutu baginya. Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid syarah ya, bisyarah kitab tauhid mengatakan bahwasanya la syarika lahu di sini posisinya dia dalam i'rab adalah sebagai hal atau keadaan. Berarti keadaan tiada menyekutukannya gitu maksudnya. Berarti berarti la syarika lahu menunjukkan keadaan aku bahwasanya aku dalam perihal salatku, ibadahku, kehidupanku, kematianku itu tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyah, dari segi uluhiyah dan dari segi asma wa sifat. Itu maksudnya la syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu dan untuk itulah dan dengan itulah aku di diperintahkan seperti dalam surat Al-Baqarah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan mereka tidaklah yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang ahlu kita, mereka tidaklah diperintahkan kecuali apa? agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, yaitu tanpa adanya berbuat syirik sedikit pun dalam peribadatan. Wa ana awalul muslimin. Tafadhol antum di antum tafsirkan wa ana awalul muslimin di sini, saya belum bisa berbicara tentang itu. ومن ومن السنة إيش ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله Allah Subhanahu wa taala melaknat orang melaknat orang yang menzabah atau meng, apa namanya? menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada gambarannya insyaallah. Ada nggak gambaran di situ menyembeli selain Allah pada selain Allah Subhanahu wa taala? Hah? Di situ ada. Menyembelih pada selain Allah ada nggak bentukannya? Bentuknya di situ di, dicatatkan. Hah? Macam-macamnya. Hah? Coba al-muradu bidzabh huna zabahul qurban wal wadhahaya wal hadaya. Sekarang pertama zabah al-qurban Korban artinya apa? korup ya. Nah di sini baik itu ketika di uh, hajinya atau di luar hajinya. Hah? Itu korban secara umum. Korban itu kenapa disebut korban? Hah? Kambing korban, kenapa disebut korban? Pernah saya tahu nggak sih? Korban itu apa? Dari kata korbayakru bukan mendekatkan, dekat artinya. ha? artinya artinya bahwasanya ketika kita mengorbankan sesuatu. Kenapa ke toilet? Tolong ambilin air buat anak juga. Keringetan. Nah. Oke, kalau misalnya korban dari kata korba ya korba artinya dekat kan? Nah, nah Mengorbankan kambing itu sama aja mendekatkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih kambing itu kan. Seperti itu. Jadi kurban itu dekat artinya. Nah, begitu. Uh, Zabhul kurban Waduhaya Dan sembelihan Wa al-hadaya uh, ada hal-hal yang di sini berkaitan dengan apa? Dengan salah satu ritual dalam musim haji ya. Taib. Tapi kita di sini lebih memprioritaskan maksud dari azabah dzabah li ghairillah apa itu? Pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu la'anallahu man dhahabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menzabah atau menyembelih selain Allah. Apa arti laknat? Laknat artinya adalah atordu anir rahmah atau atordu minar rahmah yaitu mengusir dari rahmat. Di sini <clears throat> bisa juga yang namanya laknat itu bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun bisa melaknat manusia lainnya. Bahkan langit dan bumi pun bisa melaknat manusia dan jin yang kufur. Nah, laknat manusia terhadap manusia lainnya itu adalah artinya kalau kita mengutuk ya Mengutuk itu artinya apa? Mengutuk artinya mendoakan agar mendapatkan keburukan. Jadi ketika antum mendoakan siapapun agar mendapatkan keburukan, ya, maka itu sama dengan melaknat. Misalnya semoga moga Bashar Asad Allah hancurkan, itu sama aja melaknat Bashar Asad artinya. Melaknat atau mengutuk itu. Itu arti laknat ya. Nah, kalau misalnya laknat manusia terhadap manusia itu berarti mendoakan keburukan terhadapnya. Adapun laknat Allah kepada makhluknya itu menimpakan keburukan atas mereka. Dan menimpakan keburukan itu artinya adalah mengusir dari rahmat. Nauzubillah min dzalik. Dan bukan berarti Allah Subhanahu wa taala melaknat berarti Allah menganggapnya kafir, bukan berarti enggak mesti. Allah Subhanahu wa taala berfirman la'anallahu ar rasyi wal murtasyi. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Rasulullah bersabda ya, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang apa Indonesia ini menyogok dan disogok dan kedua-duanya sengaja dengan hal tersebut. Nah, Laknat di sini bukan berarti mengkafirkan. Jadi tidak ada hujah bagi orang yang mengatakan bahwasanya sogok menyogok itu membuat pelakunya kafir misalnya. Karena apa dilaknat Allah? Ini tidak tidak nyambung. Ya. Tidak nyambung. Tetapi kalau misal orang kafir, itu sudah pasti Allah Subhanahu wa taala laknat. Dan laknat terbesar dari Allah itu adalah ketika dijebloskan kepada neraka. Itu laknat terbesar naudzubillah Laknat itu dunia atau akhirat dan akhirat laknat yaitu ator pengusiran dari rahmat di akhirat itu merupakan kerugian yang sebesar-besarnya. Nauzubillah Taib. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mendzabah li ghairillah, yaitu yang menyembelih untuk selain Allah. Sekarang yang dimaksud di sini laknat di sini atau yang dimaksud dengan zabah li ghairillah harus dipahami. Harus dipahami dulu. Masih dalam Al-Qaul Al-Mufid karya Syekh Al-Utsaimin bahwasanya zabah li ghairillah itu terbagi menjadi dua macam dan sebagian ulama juga ada yang membagi menjadi tiga macam. Nah, yang pertama azabah li ghairillah ketika azabah lil amwat untuk orang-orang yang sudah mati. menyembeli untuk orang-orang yang sudah mati. Di situ ada masih? Ada enggak? menyembelih untuk orang-orang yang sudah mati sebagai pengagungan bagi mereka dan sebagainya. Hal yang seperti ini uh, ini merupakan perbuatan kesyirikan. Karena otomatis jika menzabah untuk mayat itu menunjukkan meyakini bahwasanya mayat tersebut atau mereka akan mendapatkan manfaat dari zabah tersebut. Hah? Atas nama mayat. Maksudnya di sini adalah untuk mayat bukan atas nama mayat. Karena atas nama mayat bisa juga berupa sedekah. Nah, kemudian ada juga azabah menyembeli sebagai ikram atau misalnya. Memuliakan tamu. Ada tamu datang misalnya. Kemudian tamu datang kita menyembeli ayam setelah itu. Nah, ini tidak masalah ini. Enggak enggak ada sentuhan kesyirikan sama sekali. Ya. Ini adalah bab muamalah dan juga masuk ke nanti bab sedekah. Dan orang tersebut hadir. Sedangkan kalau misalnya untuk mayit itu bukan termasuk muamalah lagi, tapi masuk ke dalam bab keyakinan. Maka yang seperti itulah itu baru mayit baik orang yang soleh ataupun tidak. Dan tidak dimaksudkan uh, dan uh, termasuk juga yang merupakan zabah untuk selain Allah zabah lil jin baik jin yang mengklaim muslim atau bukan itu termasuk perbuatan kesyirikan karena jin yang mengklaim muslim ya belum tentu muslim <clears throat> baik itu yang memiliki khadam dan semacamnya khadam itu kan penuh tipuan mereka hampir semua khadam jin khadam itu akan mengklaim dirinya muslim hampir semuanya akan mengklaim dirinya muslim. Tapi hakikatnya wallahu alam. Kemungkinan besar justru tidak muslim dan orang yang memiliki hadam apalagi berbangga dengannya itu sebenarnya tertipu mereka. Nah, menyembelih untuk jin itu adalah bentuk sajian untuk jin dan bentuk penghambaan terhadap mereka. Dan jin dari kalangan eh, setan dari kalangan jin mereka pasti menyukai hal tersebut. Pertama, mereka menyukai ketika orang-orang mempersembahkan sesuatu untuk mereka. Mempersembahkan itu artinya apa? Mengorbankan sesuatu untuk kesenangan mereka. Nah, begitu. Nah, apakah mungkin setan-setan itu menikmati uh, masakan-masakan uh, dan sebagainya? Mungkin, tetapi kenikmatan mereka kita tidak tahu seperti apa, bagaimana caranya kita nggak tahu sebagaimana Rasulullah kan mengatakan bahwasanya atau menegaskan bahwasanya eh, tulang-tulang uh, yang dibacakan bismillah ketika kita makan terus kita buang. Nah, itu tulang-tulang tersebut dimakan oleh saudara saudara kalian yaitu saudara kita dari bangsa jin. Artinya apa? Muslim. Berarti tulang-tulang yang ketika manusia memakan tanpa bismillah sebelumnya ketika dibuang yaitu adalah santapan jin kafir. Adapun yang sudah dimakan ataupun yang sudah ditasmiyah diberikan basmalah sebelum makannya terus tersisa maka itu adalah santapan jin muslim saudara-saudara kita semua. Hafizahumullah wa bagi yang wafat. Nah, kemudian uh, bagaimana jika ada misalnya seseorang kerasukan jin kesurupan. Kemudian orang e, jin tersebut yang merasuki tubuh orang tersebut meminta <clears throat> apa tumbal, semacam sembelihan. Nah, justru inilah yang dimaksud la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini yang dimaksud, ini yang paling yang sebenarnya paling benar-benar paling ramai dan paling bahaya di zaman sekarang maupun di zaman sebelumnya sebelum sekarang. Karena kadang ada suatu trik dari jin ketika <clears throat> merasuki manusia beralasan bahwasannya dia telah kencing sembarangan misalnya. Dia telah datang ke rumah fulan tanpa izin. Dia telah datang ke kebun fulan tanpa permisi. Ah, ganggu aja gitu, terus dirasuki, terus kemudian dia meminta tumbal, tolong minta telur. Ah, tolong minta telur, minta ah, tolong bawakan telur minta telur kemudian dimakan sama dia. Nah, itu merupakan salah satu bentuk uh, hampir mirip dengan zabah liwairillah. Namun di sini adalah penghambaan terhadap jin tersebut dan itulah yang diinginkan oleh mereka. Meskipun sederhana, tetapi itulah yang diinginkan oleh mereka. Mereka akan merasa senang akhirnya. Mereka akan merasa senang dan menelaah bahwasanya orang-orang di sekitar ini bodoh semua. Dan jangan tertipu dengan tangisan mereka, merasa sengsara, merasa apa begitu kan? Lapar dan sebagainya itu jangan tertipu dengan itu. Jika mereka mereka meminta sesuatu, jangan pernah dikabulkan. Jangan pernah dikabulkan. Baik itu telur ataupun nasi nasi tertentu apalagi ayam jenis cemani ataupun dan lain-lain itu jangan pernah dikabulkan. Jika dikabulkan, maka mereka akan semakin menyombongkan diri dan mungkin akan menunjukkan uh, penipuan mereka dari segi lain. Misalnya menawarkan bantuan dan sebagainya membisikkan kepada orang-orang tersebut. Nah, itu terjadi pada orang-orang yang tidak pernah belajar agama. Mudah sekali terjadi. Mudah sekali terjadi. Dan orang-orang umum itu mereka justru ketika ada yang kesurupan justru apa? Mengagungkan penyurupnya. Itu adalah kebodohan yang sangat-sangat buruk. Mengerti Mengagungkan penyurupnya berarti menganggap bahwasanya jin yang menyurupinya itu berkuasa dan punya kesaktian dan sebagainya. Iya benar punya kesaktian bisa masuk ke tubuh manusia, bisa begini begitu. Tapi sesungguhnya mereka adalah setan-setan yang seharusnya dihinakan dan jangan takut terhadap mereka meskipun makar mereka kadang begitu kuat. Nauzubillah Uh, eh, ya, kemudian uh, Syekh uh, Utsaimin juga mengatakan tadi apa? bahwasanya jenis kedua dari zabah li ghairillah itu seperti menyembelih untuk persahabatan saja misalnya, untuk pertemanan saja, Ya untuk muamalah biasa, eh, untuk tamu, untuk pendatang itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Kemudian wadalilu an-nazar, dalil dari nazar. Dalil dari nazar. Allah mustahil. Dalil dari nazar qauluhu ta'ala Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna artinya Allah. Baik sekali antum. Anak aja nggak kepikiran untuk diri anak, tapi antum berpikiran, Masya Allah Jazakallahu khair. Yufuna bin nadri yaitu mereka menunaikan nazar mereka. Nazar hukum asal dari nazar itu adalah makruh Sebagian ulama mengatakan bahwasannya nazar itu tidak dilakukan kecuali oleh orang yang pelit. Ya. Nazar itu tidak dilakukan oleh kecuali oleh orang yang pelit. Kenapa? Karena orang yang bernazar itu sama dengan orang yang mengharapkan imbalan dulu baru dia mau melakukan. Itu menunjukkan pelitnya dia, gitu kan? Kalau misalnya saya lulus, saya bakal begini-begini. Kalau misalnya saya lulus, saya bakal puasa Senin Kamis selama 40 tahun misalnya. Kenapa nggak dari sekarang cicil? Gitu kan. Dan nazar itu sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh namun menunaikannya wajib. Ya. Me melafalkan atau berjanji dengannya itu makruh. Tetapi ketika sudah tersegel hal tersebut, maka eh, menunaikan janji tersebut selama janji tersebut adalah janji yang dia mampu. Kalau misalnya janjinya dengan kalau misalnya saya lulus, saya bakal angkat langit dan bumi. Wah, itu jadi syirik ini jadi bukan syirik itu. Iya syirik itu jadinya. Bahkan itu penantangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Satu hari teman saya ada yang mengatakan, kalau saya naik kelas harus bergoncang. Nauzubillah ya. Akhirnya nggak ada kelas. <laughs> Dihukum nggak ada kelas bahkan dikeluarkan dari <laughs> dari pesantren. <laughs> Ah. <clears throat> kemudian Eh, tadi tentang nazar itu tidak dilakukan kecuali orang oleh orang yang pelit dengan alasan apa? Orang yang pelit itu tidak akan melakukan sesuatu kebaikan kecuali jika mendapatkan upah atau imbalan sebelum melakukannya. Kalau misalnya kita mengharapkan imbalan setelah melakukan itu bukan termasuk pelit itu. Bukan termasuk pelit. Tetapi kalau misalnya belum melakukan tapi upahnya dulu, imbalannya dulu. Nah, ini termasuk orang pelit. Ya, begitu. Tetapi bukan berarti nazar tersebut haram. Ingat nazar hukumnya sebagian ulama mengatakan makruh namun menunaikannya ketika sudah tersegel dan sudah sah maka wajib dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dia penuhi. Tapi ketika nazar tersebut mengandung keburukan, ha, maka layak baginya untuk uh, apa namanya? menghapus nazar tersebut. wallahu alam. Ada hukumnya tersendiri. Ini membicarakan tentang zat masuk bab fikih nantinya dan agak panjang. Jadi kita ringkas saja. Yufuna bin nadri mereka menunaikan nazarnya wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yakhafun, yakhafun artinya mereka takut. Yawman suatu hari yang kana syarruhu yang keburukannya mustatira. Mustatira Kata sebagian ulama, mustatiro dalam suatu tafsir mustatiro artinya adalah muntashiro. Muntashiro artinya tersebar. Tersebar luas gitu ya. Muntashiro artinya tersebar luas. Nah, di sini kalau kita paham uslub ayat ini, pertama ada dua kata, ada dua kalimat ya. Ada dua kalimat, yufuna bin nadri dan kalimat kedua, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Ya, ada dua kalimat kan? Pertama yufuna bin nadri itu adalah kondisi mereka atau kepercayaan mereka atau amalan mereka di dunia atau berkaitan dengan dunia. Adapun yang selanjutnya wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustadhira itu adalah amalan hati mereka, ya mereka berkeyakinan ber, berkaitan dengan akhirat. Ya enggak? Hah? Karena tidak diartikan. Tidak usah diartikan. Oke. Okay. Dan juga ini adalah dua dua kalimat ini adalah bentuk pujian kepada orang-orang yang menunaikan kewajiban dalam nazar. Ya. Jadi awalnya nazar itu makruh. Namun kemudian menunaikannya wajib, menunaikannya itu wajib dan jika seseorang menunaikan wajib itu pujian layak baginya. Dan ayat ini memuji mereka. Memuji mereka disebabkan dua hal orang yang bernazar itu juga wajib bagi mereka untuk menelaah ke masa depannya bahwasanya di akhirat itu akan dihisab jika dia tidak menunaikan nazarnya atau tidak punya niat untuk menunaikan nazarnya meskipun bernazar. Oleh karena itu orang yang melakukan nazar, menunaikan nazar, menunaikan apa yang ia janjikan kepada Allah itu harus disertai dengan kepercayaan terhadap yaumil akhir. Ya kan? Makanya mayuminu billahi wal yaumil akhir seringkali dirangkai dua itu. Jadi yang pertama basic pertama ritualnya menunaikan nazar. Kemudian berdasarkan apa? Berdasarkan kepercayaan dan rasa takut bahwasanya di akhirat itu nanti ada keburukan yang begitu tersebar dan begitu pahit, begitu pedih keburukan tersebut jika tidak menunaikannya. Baik. Kemudian makna an-nazar atau an-nazar. Lebih tepatnya an-nazar. An-nazar itu adalah an yulzimal insanu nafsahu syai'an ghairu lazimin bi asli syar'i atau bi aslin bi syara'. Ya kan? Fayalzamu nafsahu imma ta'liqah ala syai'in au yak au yakun ibtidaan. nazar itu adalah melazimkan atau seorang manusia melazimkan artinya apa? mengharuskan. Seorang manusia mengharuskan pada dirinya syai'an, sesuatu yang ghoi ghairu lazim. Sesuatu yang tidak tidak lazim baginya. Tidak harus baginya kan? Tidak harus baginya bi aslin bi syara' yang pada asalnya dengan syara' maksudnya adalah orang yang bernazar itu dia melazimkan pada dirinya sesuatu yang sebenarnya tidak tidak ada asal kelaziman baginya dari segi syariat. Jadi dari segi syariat itu tidak harus baginya asalnya nggak ada dari segi syariat untuk dia menunaikannya secara wajib nggak. Tetapi dialah yang melazimkannya sendiri. Nah, oke. Okay. Fayul zimunafsahu maka dia pun melazimkan dirinya imma bita'liqah bisa jadi dengan aish mana ta'liqah menggantungkan dengan sesuatu ya menggantungkan dengan sesuatu au yakunu ibtidaan atau memulai maksudnya belum ada sesuatu kemudian dia sendiri memulai. Uh, saya belum bisa menafsirkan takbir ini. Antum bisa? Ah, ini Abu Sal Bisa menafsirkannya? Belum bisa. Hmm. Uh, mau saya komentari kalimat ini tapi belum bisa sekarang. Insya Allah nanti pekan depan atau setelahnya. Kemudian la yajuzu lil insani ay yanzaru li ghairillah. Li ghairillah ta'ala. Tidak boleh bagi manusia untuk menazar kecuali selain pada selain Allah, kecuali hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau misalnya seseorang bernazar kepada orang yang sudah wafat misalnya. Kiai yang sudah wafat, kemudian dia melazimkan dirinya untuk menunaikan puasa Senin dan Kamis dan berbicara kepada kiainya dan ini tidak boleh. Bahkan dalam mimpi sekalipun. Misalnya dalam mimpi bermimpi bertemu dengan gurunya. Kemudian dalam mimpi tersebut ia melazimkan wahai guru saya akan bernazar di hadapanmu untuk puasa begini-begini. Ini nggak boleh. Bernazar hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya ada undangan ya ke sebenarnya saya ada undangan ke daerah Senen gitu nyanyi itu udah Ustaz Agus ya Antum sudah mulai bosan kan dengan anak?